Hadis ini topiknya tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap wali-walinya dan balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap musuh dari para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه wa ma taraddatu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an qabdi nafsi abdil mu'min yakrahul mauta wa akrahu masa'atahu wa budda lahu minhu rawahu al yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala berfirman Hadis kursi Barang siapa yang memusuhi waliku maka sungguh aku telah mengumumkan peperangan terhadapnya. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada ia menunaikan apa yang aku wajibkan atasnya. Menunaikan perkara-perkara wajib. Dan senantiasa hambaku bertakarrub, mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah. Hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang dengannya ia mendengar dan penglihatannya yang dengannya ia melihat, serta tangannya yang dengannya ia bertindak, dan kakinya yang dengannya ia berjalan. Bila ia meminta kepadaku akan aku beri permintaannya, bila ia minta perlindungan kepadaku akan aku lindungi dia. Dan tidaklah aku membenci sesuatu untuk aku lakukan, sebagaimana kebencianku, ketidaksukaanku dalam mencabut jiwa atau nyawa hambaku yang mukmin. Ia membenci kematian dan aku membenci apa yang menyakitinya, namun hal itu pasti akan terjadi. Diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ikhwan Fiddin, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dijelaskan Fadilatul Syekh Al-Allamah Salih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala ini adalah hadis yang agung. Di dalamnya terdapat keterangan penjelasan bahwa Allah Jalla wa Ala berkata di dalam hadis kursi ini, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Siapa yang memusuhi waliku maka sungguh Aku telah mengumumkan perang terhadapnya. Al-waliyu kata Syekh seorang wali adalah seorang yang mengerti tentang Allah. Seorang yang tekun dalam mentaati Allah dan seorang yang mukhlis, yang ikhlas dalam ibadah kepada Allah. Dan dia adalah seorang yang dicintai oleh Allah. Maka dan dia seorang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang wali Allah Subhanahu wa taala adalah hamba Allah yang ia mencintai Allah. Dan telah berlalu bagi kita penjelasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala disifati bahwasanya ia mencintai ahlul iman. Maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala cinta, maka dia adalah wali Allah. Ana ulangi pengertian al-wali tadi bahwa al-wali seorang wali adalah seorang yang mengerti tentang Allah, orang yang tekun dalam ketaatan kepada Allah, selalu ikhlas dalam ibadah kepadanya dan Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Maka wali Allah adalah hamba yang Allah mencintai dia dan sebagaimana kata Syekh telah berlalu penjelasan bahwasanya Allah disifati bi annahu yuhibbu ahlal iman. Allah mencintai orang-orang yang beriman, maka barang siapa yang Allah mencintainya, maka sungguh dialah wali Allah. Dan al-walayah kata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan bi al-waw dengan wawnya di fathah al-walayah. Artinya adalah al-hubbu, kecintaan. Adapun al-wilayah dengan wawnya di kasrah maka maknanya pengertiannya adalah al-wazifah wal imarah jabatan dan kepemimpinan. Wa amma al-walayah, adapun al-walayah, kalau dalam tulisan semuanya sama. Apabila tidak diharokati. Maka al-walayah dengan wawnya di fathah, pengertiannya atau maknanya adalah al-mahabbah, kecintaan. Maka, sungguh Allah tabaraka wa taala telah menjelaskan siapa yang dinamakan sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjelaskannya di dalam Al-Qur'an di mana Allah katakan di dalam surah Yunus ayat ke-62 sampai 63 Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Maka kata Syekh haula hum aulia Allah. Mereka inilah wali-wali Allah. Yang disebut, yang dinamakan sebagai wali Allah subhanahu wa ta'ala adalah Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maka barang siapa yang disifati dan yang menghiasi dirinya dengan perhiasan iman dan takwa maka dialah wali Allah Subhanahu wa taala sadar ataupun tidak disebut ataupun tidak diklaim ataupun tidak maka barang siapa yang berhias dengan iman dan takwa maka dialah wali Allah Subhanahu wa taala tetapi barang siapa meninggalkan iman dan meninggalkan takwa maka dia hakikatnya adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila engkau berkeinginan menginginkan untuk menjadi wali Allah, maka jadilah engkau bagian dari al-mu'minin al-muttaqin. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal yang perlu kita ketahui dan kita cermati ma'asyurul muslimin rahimakumullah bahwa yang namanya al-walayah, yang namanya kewalian bukanlah sekedar klaim dan pengakuan dalam lisan saja sebagaimana ucapannya orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang mereka wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh Qul falima dan berkata orang-orang Yahudi dan Nasrani kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah maka Allah Subhanahu wa taala bantah Allah bantah klaim dusta mereka, pengakuan palsu mereka. Allah katakan, Qul katakan kepada mereka, wahai Muhammad. Falima yu'adzibukum bidhunubikum. Lalu mengapa Allah mengadab kalian karena dosa-dosa kalian? Kalau memang benar kalian adalah wali Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah tidak akan mengadab kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka bahwasanya mereka bukanlah al-mu'minin dan bukan pula al-muttaqin. Allah katakan dalam suratul Maidah ayat ke-18 Bal antum basyarum mimman khalaqa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Bahkan kalian adalah manusia biasa dari makhluk yang diciptakan. Allah mengampuni siapa yang ia kehendaki dan Allah mengadab siapa yang ia kehendaki. Maka pengakuan al-walayah, pengakuan kewalian, tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil dan burhan. Maka barang siapa yang bertakwa dan beriman kepada Allah, maka dialah wali Allah. Namun barang siapa yang keadaannya berbeda dengan itu, maka hakikatnya dia adalah musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwani fid din kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, faqauluhu man adali waliyan barang siapa memusuhi waliku, ay abadan mahbuban yaitu hamba yang aku cintai minal mu'mininal muttaqin dari kalangan orang-orang beriman dan bertakwa maka kata Allah faqad adantuhu bil harbi siapa yang memusuhi waliku maka sungguh aku telah mengumumkan perang terhadapnya yakni aku memumu, aku mengumumkan kepadanya bahwasanya aku akan memeranginya atas permusuhannya terhadap wali-waliku dan pengumuman Allah, pengumuman perang dari Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang ia kehendaki dari tentara-tentaranya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memerangi dia bil amrad dengan sakit, dengan penyakit. Wabil fakri atau dengan kemiskinan atau matinya orang-orang yang dicinta dan kerabat-kerabatnya. Wa yuharibuhu bikullil masaib dan Allah perangi dia dengan segala macam bentuk musibah atau Allah kuasakan orang zalim atas dia. Maka milik Allah subhanahu wa ta'ala tentara langit dan bumi. Segala yang ada di alam ini, di langit maupun di bumi, adalah tentara Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bisa menjadikan apa saja dan siapa saja untuk membinasakan siapa yang Allah kehendaki. Terkadang kita melihat mereka dan terkadang tidak bisa kita lihat. Maka seorang yang memusuhi wali Allah maka sungguh Allah akan memerangi dia. Hati-hati, waspada. Maka hadis ini barakallahu fikum di dalamnya terdapat sebuah faidah sebuah pelajaran berharga bahwa tidak boleh memerangi wali-wali Allah dan memusuhi mereka dan bahwa siap dan bahwasanya siapa yang memusuhi mereka dan mengganggu mereka maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas atasnya fahaula alladzina yu'dzuna al-mu'minin maka orang-orang yang mereka menyakiti kaum mukminin memperolok-olok mereka, mencela mereka, merendahkan mereka. Di dalam tulisan-tulisan, di lembaran-lembaran koran, majalah-majalah, dan berbagai media-media yang ada mereka mencela ahlul din wa ahlul iman mereka merendahkan orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Mereka ini masuk dalam cakupan ancaman yang ada di dalam hadis ini. Ana ulangi, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, ia masuk dalam cakupan yang ada di dalam hadis ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong wali-walinya sehingga sepantasnya untuk tidak mengganggu dan menyakiti wali-wali Allah. Tidak merendahkan mereka, menghinakan mereka, mencela mereka. Dan memperlakukan mereka, menimpakan kepada mereka berbagai macam bentuk gangguan. Apalagi dari jajaran para ulama as-salihun merendahkan para ulama, menghinakan para ulama, mencela ulama. Ada yang bagi. Ini sesuatu yang tidak sepantasnya dilakukan dan sungguh Allah Azza wa Jalla akan memerangi dia. Ayuhal ikhwah kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Dan ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya min ada'i maftaradtuhu dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada ia menunaikan apa yang aku wajibkan atasnya. Maka kalimat ini sebagaimana atau hadis ini sebagaimana juga yang sudah berlalu dalam pembahasan kita bahwa padanya ada penetapan sifat rasa cinta bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada penetapan rasa cinta bagi Allah. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai pribadi-pribadi orang. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai amalan-amalan soleh yang mereka kerjakan. Dan juga di dalam hadis ini terdapat penjelasan dan keterangan terdapat faidah bahwasanya al-faraid perkara-perkara yang sifatnya wajib itu lebih Allah cintai daripada amalan-amalan yang sifatnya sunnah. Maka sepantasnya bagi manusia untuk menjaga amalan-amalan wajib terlebih dahulu, baru kemudian menunaikan amalan-amalan sunnah. Adapun orang yang dia menunaikan perkara-perkara sunnah tapi meninggalkan perkara-perkara wajib, maka ini kebalikan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai berbeda dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Maka kata Syekh wahada la yanfa'uhu. Ini tidak bermanfaat bagi dia bagaimana mungkin dan bagaimana masuk akal. Orang yang bersemangat dengan amalan-amalan sunnah tetapi dia meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Dan sebagaimana barakallahu fikum ada pemahaman pada sebagian orang-orang awam di kalangan saudara-saudara kita kaum muslimin yang memang mereka benar-benar bersemangat dalam menunaikan amalan-amalan sunnah katanya kalau menunaikan yang sunnah itu kita dapat pahala kalau yang wajib tidak mendapatkan pahala karena itu kewajiban ini pemahaman yang rusak pemahaman yang keliru Nah, sebagaimana sekian banyak dalil-dalil syar'i menerangkan demikian yang berbeda dengan apa yang ia fahami dengan pemahaman yang salah. Idan kata Syekh, la tuqbalu an-nawafil illa ba'da ada'il faraid. Tidak diterima amalan-amalan sunnah kecuali setelah menunaikan yang wajib. Fayambaghi muslim al-ihtimam bi ada'i salawatil maka sebantasnya bagi seorang muslim bersemangat menunaikan salat-salat lima waktu, berpuasa Ramadan, menunaikan zakat, menunaikan haji yang wajib, dan semua yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan. Dari birrul walidain, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada kepada kerabat, dan seterusnya. Maka yang menjadi pokok utama dan dasar yang terpenting adalah menunaikan yang wajib terlebih dahulu baru kemudian setelah itu berbekal dan ditambah dengan amalan-amalan sunnah itulah dasar dari amalan-amalan soleh sehingga ditinggalkan bila ada pemahaman pada sebagian kita yang mengatakan yang beranggapan bahwa kalau kita menunaikan amalan-amalan sunnah dapat pahala, kalau menunaikan yang wajib tidak mendapatkan pahala karena hukumnya wajib. Tidak demikian. Kemudian ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Wan nawafilu dan yang dikatakan an nawafil kata syekh adalah ibadah-ibadah yang tidak wajib. Baik itu salat, sedekah, puasa, haji dan umrah. Maka kullu amalin salihin, semua amal saleh itu terbagi dua. Faraid wa nawafil yang hukumnya wajib dan yang hukumnya sunnah. Maka diawali dengan menunaikan yang wajib, kemudian setelah itu menunaikan yang sunnah. Maka sepantasnya bagi seorang hamba untuk bertakarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan amalan-amalan sunnah sebagaimana nampak jelas di dalam hadis ini wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai' ahabba ilayya eh, afwan eh, ya pada kalimat setelahnya itu sudah kita bahas wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu dan senantiasa hambaku bertakarub kepadaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku me mencintainya Adapun barakallahu fikum memaksiati Allah bermaksiat kepadanya maka yang demikian ini akan mengantarkan seseorang semakin jauh dari Allah. Maka kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu diraih dengan at-taat. Dengan amalan-amalan ketaatan. Sementara seseorang akan terjauhkan dari Allah dengan ia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Itu otomatis. Otomatis. Kemudian kalimat hatta uhibbahu hingga aku mencintainya fakama karena maka sebagaimana yang sudah kita sebutkan diulang kembali oleh Syekh Hafizahullah fihi isbat sifatil hubbi lillahi jalla wa ala. Padanya ada penetapan sifat rasa cinta bagi Allah dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang bertakarub kepadanya dengan menunaikan yang wajib-wajib kemudian melengkapinya menambahnya dengan amalan-amalan sunnah. Kemudian kalimat faida ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih Bila aku telah mencintainya maka aku adalah pendengarannya yang dengannya ia mendengar dan penglihatannya yang dengannya ia melihat dan makna kalimat ini adalah sebagaimana yang ditafsirkan di akhir hadis. Jadi jangan salah faham. Oh berarti kalau begitu barakallahu fikum pendengaran saya ini penglihatan saya adalah penglihatan Allah. Pendengarannya dan penglihatannya. Allah menyatu dengannya. Maka maknanya sebagaimana ditafsirkan di akhir hadis di mana Allah katakan wala in sa'alani la'u'tiyannahu wala in ista'adhani la'u'idhannahu bila ia meminta kepada kepadaku pasti aku beri permintaannya bila ia meminta perlindungan kepadaku akan aku lindungi dia maka akhir hadis ini menafsirkan bagian awalnya dan yang dimaksud adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama dia dengan ma'iyatun khassah dengan kebersamaan yang sifatnya khusus. Allah subhanahu wa ta'ala bersama dia. Naam, dengan ma'iyatun khasah, kebersamaan yang sifatnya khusus. Allah membimbing dia, dalam ucapannya, dalam perbuatannya, dalam tindakannya, gerak-geriknya. Ini makna dari kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku adalah pendengarannya yang dengannya dia melihat sampai akhir hadis. Penglihatannya, tangannya, kakinya. Namun bukanlah maknanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ma'ahu ma'iyatan hissiyah Allah Subhanahu wa taala bersama dia naam secara indera yang menuntut adanya al mukhalafah percampuran per penyatuan bahwasanya jisim dia badan dia menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diucapkan dan diyakini oleh orang-orang al-hululiyah dalam akidatul hululiyah, akidah yang meyakini adanya peleburan menjadi satu, penyatuan wujud antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Sebagaimana pula ini ucapannya orang-orang al-bahaiyah yang ini tergolong bagian dari kekufuran dan ilhad. Tetapi maknanya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama dia dengan ma'iyah khasah dalam bentuk Allah memberi taufik kepadanya, Allah memberi hidayah kepadanya. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala menuntun dan mengarahkan langkah-langkahnya, meluruskan jalannya dalam semua perangainya. Ini merupakan natijah hasil dari kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ini semua terwujud dan dicapai dengan takarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan wajib, kemudian ditambah dan dilengkapi dengan amalan-amalan sunnah. Kemudian penggalan akhir dari hadis ini Allah katakan وَمَا ma taraddatu an أَنَا ana fa'iluhu taraddudi an نَفْسِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ mu'min. Jalla wa yuhibbu ma yuhibbuhu abduhul mu'minu. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai apa yang dicintai oleh hambanya yang mukmin. Dan Allah membenci apa yang dibenci oleh hambanya yang mukmin tersebut maka seorang mukmin yakrahul mauta. Ia benci kematian, ia tidak suka kematian. Dan Allah Subhanahu wa taala pun membenci untuknya hal itu. Walakinnahu la minhu, tapi itu tetap akan terjadi, pasti akan terjadi. Walihada qala Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ma taraddadtu" Tidaklah aku ragu. At-taraddud pada asalnya maknanya adalah yakunu baina syai'aini. Antara dua hal. Ada kebimbangan yang ini apakah yang itu. Walakin Allah Jalla wa ala la yataraddadu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak bimbang, tidak ragu. Wa innama ma'nahu karihtu. Sehingga makna dari kalimat atau dari kata ma taraddatu adalah karihtu, aku benci, aku tidak suka. Sebagaimana yang tadi sudah disebutkan bahwasanya Allah mencintai apa yang dicintai hambanya yang mukmin dan Allah membenci apa yang dibenci oleh hambanya yang mukmin. Maka seorang mukmin pada dasarnya dia yakrohu al-mauta. Dia membenci kematian dan tidak menyukai yang namanya kematian. Maka barakallahu fikum datang di dalam atau di akhir hadis ini penjelasannya sehingga yang dimaksud adalah ma karihtu syai'an ashadda min qabdi ruhil mu'min aku tidaklah membenci sesuatu yang lebih besar dibandingkan kebencianku untuk mencabut ruh seorang mukmin. Karena manusia secara tabiatnya, secara tabiat, ia membenci kematian. Sampai pun binatang, ia membenci kematian. Tetapi yang namanya kematian adalah sesuatu yang pasti terjadi. Maka apa yang Allah katakan wa akrahu masa'atahu dan aku membenci apa yang ia benci yufassiru qawlahu menafsirkan firman Allah ma taraddatu tidaklah aku ragu fal hadithu yufassiru ba'duhu ba'dan maka hadith Naam ia menafsirkan yang lainnya, sebagiannya menafsirkan sebagian yang lainnya. Boleh jadi penafsirannya berada dalam satu hadis yang sama atau penafsirannya berada dalam hadis yang lain. Begitu pula kalamullah. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala sebagiannya menafsirkan sebagian yang lainnya. Namun tentunya yang seperti ini yahtaju ila fiqhin. Butuh kepada fikih, butuh kepada pemahaman, butuh kepada pendalaman wa adam isti'jal fil faham dan tidak terburu-buru dalam memahami sesuatu apalagi menyimpulkan sesuatu apalagi menghukumi sesuatu apalagi bertindak atas hukum terhadap sesuatu ini tidak boleh istijal tidak boleh terburu-buru sebatas yang kita baca naam yang ternyata barakallahu fikum ayat hadis naam itu saling menafsirkan satu dengan dengan yang lainnya.